Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Bil khusus para alim ulama, para habaib, para asatidah Alhamdulillah Berkat taufik inayah ya Allah subhanahu wa ta'ala Pagi hari ini kita kembali berkumpul Melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Menuntut ilmu yang bermanfaat Semoga dari tempat ini kita mendapatkan benar-benar ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan sehingga kita mendapatkan bimbingan, dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan kita, mendapatkan keselamatan dari dunia sampai akhirat. Sebelumnya kita baca doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, berikan keselamatan kepada kita Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, berkahi keluarga kita, berkahi usaha kita, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang berkah untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa pergi haji ke Baitullah, berziarah ke makamnya Rasulullah, di hari nanti dapat syafaat Rasulullah masuk surga di belakangnya Rasulullah apa hajat kita Tuhan kabulkan apa maksud baik kita Tuhan luluskan dari fitnah, hindarkan kita dari balak, hindarkan kita dari musibah. Dan kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada guru-guru kita yang istiqomah memimpin kita sehingga kita pun menjadi istiqomah dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala angkat dan pulihkan penyakitnya di antara guru-guru kita atau keluarga kita yang dalam udur yang dalam sakit dan akhirnya kita minta kita semua dikembalikan menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhir kehidupan kita dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah. على منوى الحبيب عبد الرحمن بن محمد الحبشي على من الحبيب محمد بن علي الحبشي على من الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي إن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم الفاتحة على روح حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا بالقاسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا أستاذ أعظم فقير المقدم محمد بن علي بألبي جميع ساداتنا ألبي ألبي على رحب عبد الرحمن السكال حسين الغيور حبيب علي بن فقي مقدام حبيب علي بن علي حبيب المهضار على أرو الحبيب أبو بكر سكر بن حبيب عبد الله بن أبو بكر العيدروس الأكبر والحبيب أبو بكر العدن والحبيب علي بن أبو بكر سكر والشيخ أبو بكر بن سالم فخر الوجود والحبيب أحمد بن محمد مولى شيخ الحبشي والحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الهداد الهار والحبيب أحمد بن زين الحبشي الحبيب علي بن حسن العطاس الحبيب أحمد بن حسن العطاس والحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي مالار الحبيب حسين بن أبي بكر العيدروس luar batang habai ba'ali kutsi wa syatrihi Muhammad bin Hamzah al-Attas wa Abdullah bin Sina al-Attas wa wali songo ma'ala Rasul SAW Sebel Magam al-Hadra Sidul Jid al-Habib Ali bin Abdul Rahman al-Habashi wa Wali walidih Habib Muhammad bin Ali al-Habashi wa Ni'ma bin Zain bin Ahmad bin Syahabuddin Habib Abdul Rahman bin Ali al-Habashi Habib Abdullah bin Muhammad bin Zawjatih walidah Habib Muhammad bin Hashim al-Attas ma'ala Ruhi al-Habib Ali bin Sina al علي بن سلم عباس بن سالم أحمد بن جندام سالم بن حامد عبد الله بن مسعود al-Attas Al-Habib Umar bin Hud Al-Attas Tuma ila ruhil Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Habsyi Ma ila ruhil Habib Ahmad bin Abdullah bin Hasan Al-Attas Sa'ib Kiras Mal Al-Husna Tuma ila arwah walidina wa walidikum Wa amwatina wa amwatikum Wa amwati muslimin Allah taqasyahu birrahman Allah yafiru lahum Wa irhamuhum yuli ya darjatin fil jannah Wa anfa'na barakatihim وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يفتح علينا وعليكم فتوى العارفين فقهنا ويكم في الدين علمنا تأويل ويهدينا إلى سواء السبيل وارزقنا سعادة دارين بر الوالدين بلغنا حجاب بيت الله الحرام زيارة حبيبنا على أفضل الصلاة والسلام في خير نتفنا وعافية وأن الله جعلنا هادين مهديين كتافين إلى آثار سلفنا صالحين الله يشفي مرضانا وعافي مبتلانا ويشفي مرضى سلطان الوالد الحبيب عبد الرحمن وجميع مرضى المسلمين الله يشفيهم شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا علما على هذه النية وكل نية صالحة وإلى أن الله يتوب علينا يختم لنا ولكم الحسنى في خير وفي عافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala afdhalil khalqi ajma'in sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wattabi'in. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu taala wa adama nafa'a bihi wa bikum fi darain amin radhiyallahu ankum. wa min a'zamil afatil lisan al-ghibah wa hiya dhikruka akhakal muslim fi ghaibatihi bima yakrahuh lau sami'ahu wa sawa'un dzakartuhu bi naqsin fi dinihi au badanihi au ahlihi wa waladihi Dimulakan majelis ini dengan Bismillahirrahmanirrahim serta salawat dan salam atas junjungan kita kecintaan kita Sayyidil Wujud, Afdali kulli mawjud sahibil wa'il ma'gud, والحوض المورود سيدنا محمد يا رسول الله hadirin dan hadirat demo yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, para habaib, para asatidah. Alhamdulillah bagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dengan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita bisa menyerap ilmu pengetahuan terutama ilmu agama yang bermanfaat yang kita dapatkan dari tempat yang mulia ini untuk tentunya kita jadikan pedoman kita jadikan bekal dalam meningkatkan ibadah atau ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita mulai agak terlambat karena tadi pagi kita berzikir seperti biasa tiap-tiap bulan di makam Al-Habib Ali Al-Habsyi membaca qiraat Asmaul Husna. Kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita berzikir dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang menjadi hajat-hajat kita baik hajat dunia maupun hajat akhirat itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita doakan negeri kita yang dalam ujian besar semoga Allah Subhanahu wa taala angkat ujian yang besar tersebut dari negeri dan dari bangsa yang kita cintai ini. Kita menjalankan semata-mata adalah murni ketaatan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila daripada pagi hari ini agak terlambat mungkin nanti kita akhirkan atau kita tutup juga sedikit agak terlambat hadirin pagi hari ini kita membahas hal yang berkenaan dengan bencana daripada lisan kita bencana daripada ucapan kita. Karena semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita termasuk lisan kita akan dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala jawabannya Dan kita dilarang untuk berdusta. Kemarin sudah dibahas tentang berdusta bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan alaikum bisidik fa inna sidik fa inna sidqa yahdi ilal bir wa anal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalur rajul yasduku wa yataharrar as-sidqa hatta yuqtaba indallahi siddiqan jadi kita diminta untuk berbicara jujur jangan berbohong sungguhnya kejujuran itu mengantarkan kita kepada kebaikan dan kebaikan itu mengantarkan kita kepada sorga dan seseorang yang tetap berkata jujur dan memilih untuk jujur sampai tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala dia termasuk orang yang jujur. Itu pula sebaliknya wa iyyakum al-kadzib. Sungguhnya orang yang bohong, hati-hatilah dengan perbuatan bohong. Sungguhnya orang yang bohong itu akan mengantarkan kepada kejahatan. Kejahatan kan kejahatan mengantarkan kepada neraka dan seseorang yang tetap berkata bohong dan menjaga dirinya untuk tetap bohong sampai ditulis di sisi Allah itu kazaban sebagai pembohong kita orang-orang yang beriman diminta oleh Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'asodiqin bersama dengan orang-orang yang benar bersama dengan orang-orang yang jujur pada hari ini kita melanjutkan pembahasan yang berkenaan dengan ghibah per pembahasan yang berkenaan dengan riba di sini dijelaskan wa min a'zamil afatil lisan al ghibah dari yang e, bencana yang besar termasuk yang terbesar daripada lidah kita atau lisan kita itu adalah ghibah artinya ghibah itu adalah berasal dari kata ghaba atau ghaib yang tidak nampak, yang tidak terlihat. Diartikan di sini wahya dzikruka kal muslim ceritakan saudaramu yang muslim fi eh, fi ghaibatihi bima yakrahuhu eh, dalam hal yang tidak nampak, yang tidak terlihat tadi itu bima yakrahuhu yang dibenci olehnya. Lalu sama kalau didengar. Jadi menceritakan tentang keadaan saudara kita ah, yang muslim yang apabila dia mendengar sesuatu hal tersebut maka ia akan marah. Sawaun zakartuhu bi naqsim fi dinihi au badanihi au ahlihi au waladihi. Wa hatta masyiatu wa thawbihi wa sa'iri ma yata'allaqu bihi. Dan sini yang diceritakan itu apa? Yaitu kelemahan atau kekurangan di bidang agamanya. Kurang di bidang agama. Kemudian juga di dalam hal dalam keluarganya dan anak-anaknya atau gerak-geriknya atau pakaiannya atau apa saja yang berkenaan dengan dirinya. Wasabaun fidalika an bil lisan wal kitabah wal isyarah bil yad. Jadi apakah itu dengan ucapan, dengan lisan? Itu sudah jelas dengan lisan. Wal kitabah dan juga tulisan, dengan tulisan. Itu juga termasuk daripada kibah. Wal isyarah bil yad. Jadi isyarat dengan tangan itu dilarang. Sebagaimana yang dilarang oleh para ulama rahimahumullah mithlul Imam Al-Ghazali wal Imam An-Nawawi wa ghairihima. Seperti dilarang oleh imam besar, imam uh, yang hujjatul Islam apa uh, Imam uh, Ghazali dan juga Imam Nawawi dan banyak lagi imam selain mereka berdua. Itu kita dilarang. Jadi dengan lisan kita ataupun dengan gerak-gerik kita. Isyarat dengan mata, dengan bibir, dengan gerak itu juga termasuk daripada ghibah. <clears throat> Nanti akan dibahas di sana termasuk ghibah adalah seorang yang meniru gerakan orang lain. Misalnya pura-pura bongkok, pura-pura pincang dan lain sebagainya. Jadi Eh, Nabi menjelaskan dari Aisyah <clears throat> qalat hakaitu lahu insanan faqala ma uhibbu anni hakaitu insanan wa inna li kadza bahwa Rasul itu tidak apa nama bahwa eh, Aisyah itu mencontohkan seseorang kemudian Nabi mengatakan bahwa Nabi tidak suka meniru-niru yang seperti itu. Jadi hal itu dilarang. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian ribah itu di dalam Al-Qur'an dijelaskan kalau Allah taala al riba muharramah syadidah, syadidatut tahrim. kalau Allah taala wala yaqtab ba'dukum ba'dhan ayuhibu ahadukum ayakul lahma lahma akhih mayitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim dalam di firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat dijelaskan bahwa janganlah kamu bergunjing antara kamu dengan yang lainnya apakah kamu suka di antara kamu memakan bangkai daripada daging daripada eh, bangkai akhi mayitan yang sudah meninggal memakan bangkai maka itu maka mereka merasa jijik jijik wattaqullah dan takwalah kepada Allah sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha penerima tobat lagi maha penyayang jadi ini adalah perintah eh, dari Allah Subhanahu wa taala eh, tentang hibah yaitu menggunjing orang lain. Kita tidak boleh ya, meskipun itu benar. Jelaskan atadruna nama ghibah qalu qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Ketika Nabi dari e, Nabi menasihat, Nabi berkata, "Apakah kamu tahu apakah itu ghibah?" Mereka menjawab, "Allah dan Rasulnya yang paling tahu." Kemudian dijawab, "Qala dzikruka akhaka bima yakrohu fakila Afaro'ait Ingkan afaro'aita nafi kan fi akhi ma'akul Qala ingkana nafihi ma taqul faqad iktabtahu wa in lam yakun fihi atau wa in lam yakun fihi ma takul, faqad bahatta. Nabi ditanya tentang riba. Nabi bilang um, um, um, Nabi bertanya kepada sahabat apakah itu riba? Para sahabat jawab Allah dan Tuhan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Mana jawab adalah menceritakan saudara kamu ya sesuatu yang dibenci olehnya. Kemudian apabila apa pendapat kamu wahai Rasulullah? Apabila yang aku ceritakan darinya itu adalah benar. Kemudian kalau itu benar kata Nabi, <clears throat> apa yang kau katakan, maka engkau telah menggibahnya, engkau telah mengguncingnya. Tapi apabila tidak terbukti apa yang kau katakan, maka engkau berdusta atasnya. Itu adalah yang dikatakan dengan ghibah atau bergunjing. Nabi ketika di malam Isra dan Mi'raj Nabi melewati satu kaum yang seorang dan mereka yang mereka itu melukai wajahnya dengan cakar-cakar mereka dengan kuku bi azfarihim dengan kuku mereka. Kemudian mereka berkata eh, Nabi bertanya, "Ya Jibril, man haula?" Siapakah mereka itu? Kata kata Nabi bertanya kepada Jibril. Kemudian Nabi berkata, "Qala alladziina yaqtabuna an-nasa yagaun wa yagauna fi fi a'radihim yaitu mereka itu orang yang suka bergunjing kepada orang-orang menggunjingkan orang-orang dan juga wah eh, yagauna dan suka mencela daripada kehormatan eh, kehormatan mereka jadi suka mencela kehormatan orang itu tidak boleh. Apalagi seorang muslim ya dijelas ya, sudah jelas bahwa uh, uh, seorang muslim itu alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu dan bihasbi mri'in minasyar an yahagira akhahul muslim. Jadi sudah cukuplah kejelekan bagi seorang muslim apabila ia menghina saudaranya, artinya merendahkan saudaranya me, apa, e, kehormatan mengganggu kehormatannya. Karena seorang muslim itu <clears throat> adalah man yusallima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi seorang muslim itu man salima <clears throat> man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi orang muslim itu yang menyelamatkan saudara muslim yang lain dari gangguan artinya dari lisannya, gangguan lisan dan tangannya. Kemudian waqad <clears throat> uh, fa fashabbahu Allah taala ala maqtab adh-dhalim ya'kulu lahma akhihi al-muslim mayitan wa nahika bidzalika biman wa zajran anil ghibah. Jadi itu nah Allah Subhanahu wa taala merupakan bahwa orang yang menggunjing itu ada perbuatan zolim yang memakan bangkai saudaranya yang sudah mati. <clears throat> Itu dilarang di dalam agama kita dan sangat berat eh, hukuman bagi orang yang melakukan riba tersebut. Hadirin bahwa ribah itu <clears throat> adalah merupakan bencana yang disebabkan dari lisan kita. Kita menceritakan, kita menggunjing, kita menggunjing saudara kita, menceritakan hal ehwal saudara kita. Kalau benar itu memang hibah adanya, tapi kalau tidak benar itu namanya dusta. Dan eh, dan kita tidak boleh berprasangka ya halazina amanu ijtanibu katsira minadh Tidak boleh berprasangka inna ba'dadh-dhon ismun. Sungguhnya do, e, prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu dan seterusnya. al ayat sampai dengan wala yaqtab ba'dukum Jadi kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala bergibah. Dan diceritakan pernah e, dikatakan kalau orang kibah itu seperti memakan bangkai saudaranya. Nabi pernah bersama para sahabat tiba-tiba tercium bau busuk seperti bau bangkai yang dibawa oleh angin yang berembus atau terbawa angin. Kemudian langsung Nabi bersabda, sungguhnya ada orang munafik yang menggunjing orang-orang muslim karena itulah bertiup angin yang berbau busuk itu. Dan diceritakan juga uh, ketika Zaid bin Thabit berkumpul dengan ahli sufah, orang-orang yang hidupnya di masjid, yang memilih masjid untuk dijadikan tempat tinggal supaya selalu dekat dengan Nabi, mendapatkan pelajaran, mendapatkan ilmu langsung dari Nabi. Kemudian diajarkan tentang hadis yang pernah didapatkan oleh Zaid bin Thabit. Kemudian mereka sebagian mereka senang tapi sebagian mereka itu tidak senang. Kemudian seseorang datang membawa suatu makanan daging membawa daging dan menyampaikan kepada Zaid bin Thabit untuk menyampaikan kepada Rasulullah. Kemudian mereka menjelaskan Ali Sufa ini mengatakan karena mereka selalu makan di masjid, mereka mengatakan bahwa sampaikan kepada Rasulullah wahai Zaid bahwa kami sudah lama tidak memakan daging kami, eh, tidak memakan daging. Kemudian disampaikanlah oleh Zaid bin Thabit. Kemudian Rasulullah menyatakan bahwa mereka sedang memakan daging sekarang. Kemudian Zaid pun heran, kemudian balik menyampaikan kepada Ali Sufa eh, bahwa kali kata Rasul kalian sedang memakan daging. Kemudian kembali lagi, wallahi mereka mengatakan kami tidak makan, tidak makan daging. Kemudian balik lagi bertanya kepada Rasul dan Rasul menjawab saat ini mereka sedang memakan daging. Karena apa? Karena setelah Z itu keluar membawa daging menjumpai Rasulullah, sebagian dari mereka berkata bahwa Z itu apa bedanya dengan kita? Kita juga selalu bersama dengan Rasulullah SAW. Jadi mereka bergunjing. Kemudian akhirnya mereka setelah itu Nabi mengatakan saat ini mereka sedang makan daging. Akhirnya disampaikan mereka datang mendatangi Nabi dengan beramai-ramai. Kemudian ke mereka menemui Nabi dan Nabi mengatakan, "Kalian baru saja memakan daging saudaramu ini." Menunjuk kepada Zaid bin Thabit. Kemudian dan bekas kata Nabi, sisa daging itu masih terlihat di antara gigi-gigi kalian. Maka meludahlah supaya kalian bisa melihat merahnya daging tersebut. Maka mereka e, meludah kemudian terlihatlah merah dari ludah mereka. Lalu mereka bertobat, mereka mohon maaf eh, dengan apa yang telah mereka perbuat. Jadi demikianlah. Jadi seperti kita memakan eh, daging saudara kita sendiri kalau kita berghibah atau menggunjingkan mereka. Dan eh, dijelaskan Amr bin As melewati satu bangkai bibaglin mayyitin apa e, eh, se eh, seekor beagle yang sudah mati. Kemudian dia mengatakan wallah <clears throat> la an yaqula ahadukum min lahmi hadza hatta yamla ubatnahu khairun lahu min an yaqula lahma akhih. Bahwa kalau seseorang di antara kamu makan daging bangkai ini sampai habis sampai memenuhi perutnya itu maka lebih baik daripada memakan bangkai saudaranya atau jangan eh, daripada bergunjing atau menggunjingkan saudaranya. Jadi demikianlah penting kita untuk menjaga lisan kita dari perbuatan ribah. Eh, untuk menjaga, untuk mencegah ribah adalah kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita juga menyadari bahwa setiap kita orang yang baik yang diribah ya atau yang mengribah pasti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena akan dicatat di sisi Allah. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqib atid, raqibun atid. Tidaklah keluar dari lisan seseorang itu kecuali dicatat oleh raqib dan atid. Kemudian menjaga hawa nafsu, amarah untuk menyampaikan apa yang sudah disampaikan eh, yang eh, dari saudara kita tersebut Kemudian tabayun, kita cek kebenaran. Kalau untuk kebaikan, karena boleh untuk mengingatkan ribah itu diperbolehkan diantara untuk mengingatkan kaum muslimin akan satu bahaya akan satu kejelekan dijelaskan sini ya yuhaladina amanu idaja akum fasikun bin naba'in fatabayyanu antusbihu gauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jadi kita kalau datang seseorang yang fasik kemudian bawa berita maka tabayyun. Kita mencari, kita periksa, cari kebenarannya. Ya, supaya artinya kita tidak menyesal. Eh, karena akan terjadi sesuatu yang menyebabkan yang disebabkan olehnya itu. Ya, Apabila kita ketahui dengan jelas fatusbihu maka akan menyebabkan uh, dari perbuatan kita itu uh, supaya tidak menyesal. Jadi dari ketidaktahuan kita itu anu akan menyebabkan dari perbuatan kita itu mendatangkan penyesalan. Dan juga kita ingat hukumnya, hukum dosa, hukum eh, apa kibah ini haram hukumnya ya dan dosanya berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan dengan ini kita bisa menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dari perbuatan kibah itu mengunjing orang lain yang artinya akan mendatangkan permusuhan, akan mendatangkan perpecahan di antara kita. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit yang disampaikan ada manfaatnya. Nanti kita dengarkan keterangan daripada guru-guru kita hadir pada kesempatan pagi hari ini.